Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah malam hari ini bisa berkampung kembali di Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga pertemuan ini bawa barokah untuk semuanya, khususnya kita semua yang ada di dalam musalla Raudhatul Jannah Masjid Ar-Raudhah ini. Malam hari ini kita akan memperingati malam Isra Mi'raj. Sekaligus kita juga akan membahas sedikit buku terbaru saya ya berjumpa dengan Allah. Kemudian kita juga akan menghatamkan nanti di akhir kitab Sahih Al-Bukhari. Maka pasang niat yang baik-baik. Ya, pasang niat yang baik, baik. Mumpung di awal ini ya. Yang niat pengen bisa haji umrah, pasang niatnya. Yang niat pengen bisa nikah, ya, pasang niatnya. Yang niat pengen punya anak, ya, pasang niatnya. Yang niat pengen pengen dapat rezeki yang berkah melimpah ruah, pasang niatnya. Yang niat pengen dimudahkan segala urusannya, pasang niatnya. Jangan sampai di masjid ini kita tidak pasang niat yang baik, baik. Sebab setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya masing-masing. Innamal a'malu bin niat ya, tergantung niatnya masing-masing. Nah, dan jangan lupa ya, jangan lu lupa. Niat yang paling penting niat kita untuk membahagiakan orang tua kita. Insya Allah kalau kita niat membahagiakan orang tua kita, langkah kita itu birrul walidain. Dan birrul walidain itu pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Sebab ridhollah fi ridhol walidain. Eh, puasnya Allah dalam kepuasan orang tua, ridhonya Allah dalam ridhonya orang orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho berarti Allah juga juga ridho. Nah setelah Allah ridho apa ada pahala yang lebih tinggi dari itu? Tidak ada pahala yang lebih tinggi dari keridzuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasang niat tersebut ya. Insya Allah menjadi barokah. Kemudian majelis malam ini agak berbeda. Saya settingnya malam ini mau seneng-seneng. Malam faroh. Kenapa Faroh? Alhamdulillah tanah ini tadi sore walaupun masih ngutang tapi sudah saya lunasi. Gitu. Ya, walaupun masih ngutang tapi sudah saya lunasi. Aneh bin ajaib toh? Ya. Alhamdulillah. Artinya sudah resmi ini milik ar -Rawdoh. Ya. Sudah resmi milik ar -Rawdoh. walaupun masih ngutang. Jadi harus disyukuri. Nah, ini niatnya juga syukuran. Syukuran atas Eh, kita sudah bisa bareng-bareng menyelesaikan pembayaran tanah ini ya. Kemudian e, pengen senang-senang kenapa gitu? Karena ini Jumat terakhir di bulan Ro, Rojab ini. E, di bulan Rojab ini banyak kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa khatamkan, kemudian kita bisa selesaikan tanahnya, maka ya yuk kita syukuran. Gimana bentuknya? Nanti akan dibaca kosidah bareng-bareng nyaut ya. Jangan jadi patung semua. Ini majlis zikir dan majlis il, ilmu. Ar-Raudhah itu kan majlis ilmu dan majlis zikir. Ilmunya ada, zikirnya juga ada. Nah, termasuk bagian dari zikir adalah membaca qosayat qosayat itu qosidah-qosidah dibaca. Nah, ketika qosidah dibaca kalau ikut selawat ya ikut selawat. Kalau itu ada kalimat-kalimat yang memang sifatnya takbir tahmid ya bareng-bareng takbir tahmid kan ada lagi yang subhanallah ya semua ya ya baca, Jangan diam menikmati, nikmati. Nanti kalau mau menikmati gampang. Beli DVD-nya setel di rumah. Nah, dinikmati. Nah, kalau di masjid ini kita menikmatinya dengan yang mau teriak, teriak. Jangan saat orang diam kita berbicara lah, itu nggak nikmati namanya. Tapi saat orang baca qasidah ngajak kita berbicara, ya ayo kita berbicara, ayo kita teriak, teriak.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 Enak kan? Ya, coba lagi boleh? Boleh ya? Ya, coba jerukan saya. Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Allahu Allahu Coba tirukan saya lagi ya. Ini sampel saja, sampel. Nanti kita akan buat majelis yang modelnya cuma begini saja. Kalau mau hadir monggo, enggak mau juga mong, monggo. Kira-kira asik nggak kalau majelis cuma dikir, doa, tapi bareng-bareng begitu. Ajib. Ya, nanti kita buat ya insya Allah salah satu hari Jumat khusus untuk itu. Setuju? Ya. Coba sekarang tirukan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cukup cukup ha illallah ya sampel ternyata nggak mau mandek ya pengennya terus ya. Jadi kalau semua bersuara, walaupun suaranya jelek itu jadinya enak gitu. Asal nggak fals. Ya asal enggak fals. Pelan saja asal mau keluar suaranya jadinya keras. Betul kan? Jangan ada yang mingkem. Keluar mulutnya dikeluarkan walaupun ngomongnya apa? pelan. Nanti jadinya keras karena bareng bareng-bareng. Nah, waktu saya serahkan pada akhirnya Masum untuk membuka dengan satu qasidah dulu. salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بانا كرع الباب mão وفضل بطل على في ساعة كم من بطل Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini qasidah akan saya terjemahkan ya. Kita bahas bareng-bareng. Itu kalam Abi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di situ banyak nasihat. Coba bait pertama. Yang mau nyatet boleh nyatet. Baca. Biasa saja. Banak ra'il. Banak ra'il baba wal maula alaihi al-atiyah. Hmm. Banak ra'il bab wal maula alaihi al-atiyah. Kata Habib Ali, saya kami ya, kami mau ngetuk pintu. Ya, kami mau ngetuk pintu. Pintunya siapa? Pintunya Allah. Mau ngetuk pintunya? Allah. Yang di atas usahakan diam dulu. Ya. Kami mau ngetuk pintunya Allah. Dan Allah itu punya karunia yang sangat besar. Lanjutkan dulu nanti saya terangkan. Banak ra'il bab wal maula alaihi al-atiyah yu'ti jami'il amal. Nah, Allah akan memberikan semua keinginan, cita-cita orang yang memang mengetuk pintunya. Pertanyaannya, kira-kira ya, kira-kira Bapak Ibu punya cita-cita enggak? Punya keinginan enggak? Pertanyaan selanjutnya, udah ngetuk pintunya Allah belum? Kadang kita punya cita-cita, punya keinginan, tapi kita nggak sampaikan ke Allah. Kalau kita sampaikan ke Allah, jadi. Yang jadi masalah kita sampaikan ke manusia. Saya pengen gini, saya pengen gini, saya pengen gini, saya pengen gini. Nggak disampaikan kepada Allah. Lah manusia itu bisanya apa? Manusia nggak bisa apa? Apa? Sama Habib Ali kita diajak, ayo kita ketuk pin, pintu. Pintunya Allah Ta'ala. Nanti apa yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ngetuk pintu dengan bagaimana? Doa. Ya doa itu bagian dari ngetuk pintu. Malam bangun, doa. Habis sholat, doa. Habis zikir, doa. Pengajian, doa. Itu ngetuk pintu Allah. Semakin sering kita mengetuk, maka semakin senang Allah. Beda dengan orang yang yang yang kita kunjungi. Kalau ada orang itu kita kunjungi, mungkin sekali kita ketuk pintu rumahnya senang dia. Dua kali senang, sepuluh kali sambat. Betul tak betul? Kenapa dia datang terus? Kenapa dia datang? Datang terus. Dan kalau toh kita ketuk pintu rumahnya, belum tentu ngasih apa yang kita kita inginkan. Betul kan? Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita ngetuk, Allah semakin senang dan apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Hasya tazil al-'ata narja wal aidi khaliyah. Tidak mungkin kita mengetuk pintunya Allah, kemudian Allah yang punya karunia yang banyak itu pulang nggak ngasih kita apa-apa, pulang dengan tangan kosong nggak mungkin itu. Jadi kalau udah ngetuk pintunya Allah, itu pasti pulang bawa sesuatu. Tidak mungkin pulang dengan tangan tangan hampa itu, tangan kosong. Tidak mung mungkin. Lanjutkan. Subhana Rabbi wajal. Terus? Lanjutkan. Juduh wa fadluh syamal Habana lil bariya. Hmm. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Karunia Allah itu diberikan kepada semuanya. Baik teman-teman kami dan seluruh manusia. Itu semua dapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah mendengar yang seperti ini. Pertanyaannya. Jadi bersemangat untuk minta atau pesimis? Semangat. Ya. Jenengan berani minta mobil? Lo mikir Mas Yan kan? Masih mikir. Minta surga berani? Lah kalau minta surga berani, kenapa minta mobil gak berani? Mana yang lebih lebih sulit? Dapat mobil atau dapat surga? Lebih sulit dapat sur surga. Lah kalau yang sulit aja Anda berani minta, kenapa yang gak sulit Anda gak berani minta? Jangan membatasi karuniaNya Allah. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapapun yang mau min minta. Kebanyakan manusia mempersempit sendiri rezekinya baik yang zahiran maupun yang ba batinan. Rezeki zahirnya dia persempit dengan pikiran-pikirannya yang sempit, rezeki batinnya dia dia persempit dengan pikiran-pikirannya yang yang sempit. Semisal Mana mungkin saya bisa pergi haji, saya bisa pergi umroh. Mana mungkin saya bisa ziarah wali songo dan wali-wali yang yang lain. Wong saya cuma tambal ban, tukang tambal ban. Atau saya cuma jual kok koran di perempatan. Mana mung? Mungkin. Perkataan itu berarti menganggap Allah tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu Karena kita menyadarkan semua pada kemampuan kita. Jangan saya mungkin bisa, saya pasti bi, bisa, saya pasti bisa kalau Allah membuat saya bi, bisa. Nah, berarti kuncinya di Allah tinggal minta, ya Allah tolong saya diberi kemampuan untuk haji, kemampuan untuk umroh, kemampuan untuk beli rumah, kemampuan untuk nih, nikah. Makanya saya katakan kalau ada orang itu kok susah nikah, itu mintanya kurang sering. Ya, ya. mintanya kurang kurang sering dan kemudian sering takut tak takut ya. Seperti itu. Kemudian rezeki batin seringkali menganggap wong saya ini masih banyak maksiat, mana mungkin saya jadi wali Allah. Buka itu kitab-kitab seperti Risalatul Kusyariah. Mayoritas yang ada di Risalatul Kusyariah itu ada sampai julukannya minal lusus soral khusus. Dulunya maling, akhirnya jadi wali. Minal lusus soral khusus, dulunya maling. Jadi mantan maling jadi wali. Yang repot kalau mantan. Nggak ada. <laughs> Alhamdulillah mantan wali kan nggak ada ya. Nggak ada. Oh, mantan kok mantan wali. Na'udzubillah min. Min dalik. Sebab Kenapa nggak ada mantan wali? Wali itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang buruk siapa kita? Oh, saya masih dengar yang haram, saya masih lihat yang haram, tangan saya masih berbuat yang haram, ini masih haram. Mana mungkin saya bisa jadi wali Allah? Berarti Anda menganggap Allah mengangkat wali itu karena amal seorang tidak. Allah mengangkat wali itu terserah Allah. Kadang orang bodoh diangkat Allah jadi wali itu. Orang bodoh diangkat jadi wali. Loh katanya kalau wali harus pinter. Kalau nggak pinter, tidak diangkat jadi wali. Matakhadullah wali yang jahilan. Allah tidak akan mengangkat seorang yang bodoh jadi wali. Itu diceritakan ada satu ulama lewat, kebetulan ada orang yang biasa penampilannya, Syekh Farhoni, Ya, Ibn Hajar itu kan seorang ulama besar. Beliau lagi jalan dengan murid-muridnya lihat Syekh al Farhoni, seorang seorang yang tidak kelihatan punya ilmu gitu loh. Ini orang bodoh, bukan ulama. Nah ketika lewat, lihat ada orang seperti itu, orang begini kok dibilang wah, wali gitu ya. Maka dalam hati ya duduknya di tempat sampah lagi, ya di tempat yang kotor, kotor nih Syekh Farhoni. Maka dalam hati Syekh Ibn Hajar mengatakan, orang bodoh kok diangkat jadi wali Allah? Tidak mungkin, Tidak mungkin orang bodoh jadi wali. Maka wali yang duduk di tempat sampah itu langsung mengatakan, aku walaupun bodoh diangkat jadi wali Allah meskipun kamu tidak suka gitu. Ya, ya meskipun kamu tidak gak suka. Kaget saya Ibn Hajar. Setelah itu Syekh Ibn Hajar banyak lupa ilmunya. Hafalannya ini lupa, hafalannya itu lu, lupa. Musyawarah sama ulama, obatnya apa? Biar ilmu saya balik. Akhirnya dikasih tahu, obatnya cuma satu, minta maaf sama Syekh Farghani. Begitu minta maaf, disuruh motong ayam jago. Kamu potong ayam jago. Itu ilmu kamu saya simpen di sini ya. Saya titipkan di situ. Nanti kalau kamu potong kembali ilmu ilmu kamu. Nah, ini orang-orang soleh seperti itu. Bukan berarti wali itu bodoh enggak. Begitu seorang bodoh diangkat jadi wali, tiba-tiba jadi pin, pinter. Wa alamna min ilma. Allah angkat jadi wali ya Allah kasih. Ya ibaratnya ada orang bodoh, tiba-tiba kok diangkat jadi apa namanya? pejabat kelas tinggi. Tentunya kan dibekali dengan ilmu, dikasih pelatihan, dikasih diklat dan lain sebab sebagainya. Nah itu diklat untuk manusia-manusia yang begini. Nah kalau para wali Allah yang ngasih nggak pakai diklat, langsung kun fayakun. Ya, selesai jadi. Makanya kita-kita yang bodoh ini jangan putus asa. Yang banyak dosa jangan putus asa. Maka dikatakan oleh para ulama, minta sama Allah derajat kutub. Jangan nanggung. Ya Allah, jadikan saya wali satu kampung. Wah, ini mental-mental tempe ini. Minta wali kok cuma satu kampung. Minta, ya Allah, jadikan saya pimpinan para awliya seluruh dunia. Tapi amalmu sebegitu ya, ya memang baru bisanya begini kan minta dulu. Orang yang sudah dikasih kemampuan minta itu pasti akan diberi. Kata Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Wahai Rabi'ah, kapan saya tahu doa saya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau menjawab, "Ketika engkau digerakkan lidahmu dan hatimu untuk minta kepada Allah, saat itulah Allah sudah mengabulkan doamu." Paham ya? Karena nggak mungkin yang gerakan hati itu Allah itu. Jadi kalau digerakkan untuk minta, Udu'uni astajib lakum, yang merintah itu Allah. Jadi kalau kita tergerak dengan perintah Allah berarti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu rahasia dari, dari amr Allah ud'uni astajib lakum Allah perintahkan kita untuk minta terus kita tergerak untuk minta berarti kita mau diberi misal saya kasih contoh saya punya uang 200 juta misal cuman mi misal saya taruh di atas meja silahkan minta silahkan minta gitu ya silahkan minta sama saya satu orang bilang bib saya minta 100 juta nih ya untung dia dia minta kok udah saya suruh minta dia mau minta berarti emang dia yang saya gerakkan untuk min Minta dia akan saya beri, sudah saya siapkan. Nah Allah menggerakkan kita untuk minta, berarti kita sudah diberi. Nah kalau begitu, mau tidak kita minta? Mau. Lah. Nyatanya selama ini mau minta atau mikir-mikir? Kamu tuh minta jadi wali Allah, ah gak pantas, saya gak layak. Ya memang gak layak, siapa yang layak? Kasus jenengan kok layak. Ya, pakai oh gitu ya. Memang kita ini gak layak, kados kulo kok layak, gak layak. Tapi Allah bisa membuat seorang yang tidak layak menjadi Layak, cuman Allah. Kita nggak bisa menjadikan diri kita layak, nggak bisa. Yang bisa buat layak hanyalah Allah. Ya tinggal minta, Gusti, kalau memang saya nggak layak, jadikan saya layak. Fa'ilas tu ahlan ahiluni. Kalau saya bukan ahlinya, jadikan saya ahlinya. Nah itulah upaya biar kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di Allah yaitu dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita dengarkan qasidah berikutnya pakai tabuhan rebana ya. Nanti biar sambil ini dibagi minumnya karena wajah-wajah kehausan udah mulai tampak. Ya, ya minum dibagi, rebana ditabuh, tapi jangan lupa mulutnya ikut baca qasidah. Setuju? Setuju. Terserah Ali. رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل وجد ما علا غايته حسن الختام lanjutkan. Coba tirukan saya semua ya. Rabbi, faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami bersama-sama Rabbi faj'al mujtama'na غيثا جعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام بما حسن الختام حياة حسن الختام يا رب فاتح المجتمع رب فاجعل مجتمعنا في رايضة قد حضرنا في حرايضة قد حضرنا مجمع الكوم الكرام مجمع القوم الكرام نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام نال كل ما تمنى ولا من مصائب واتصل وتصلى عند سيدنا الإمام واجتمعنا وتصلى عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زور Oh. رب فاجعل مجتمعنا غاية وعلى آله Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Itu doa. Makanya kalau gitu semua itu baca biar dapat. Ya. Rabbi duhai Allah yang Maha memeliharaku, faj'al tolong jadikan mujtama'na pertemuan kami ini, perkumpulan kami ini ghayatuh hasil puncaknya nanti husnul khitami. Bisa dapat husnul khotimah. Nah, saya mau nanya. Husnul khotimah itu penting atau tidak penting? Penting. Dan jenengan pengin Husnul khotimah, apa husnul khotimah? Khotimah lah. Kalau penting itu kira-kira mintanya tenanan atau enggak tenanan? Tenanan. Nah, kalau dibaca seperti itu lagi kira-kira mau ikut baca atau diam saja? Baca. Coba ya. رب فاجعل أنا رب فاجعل مستمع أنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام walaupun suara nggak enak semua jadinya tetap enak gitu. Rabbi, coba Ali, kasih yang agak dikit-dikit. رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية Saya kok tertarik menjadikan Majlis Ar-Raudhah ini majlis zikir di satu Jumat ya. Saya lihat tuh suara ibu-ibu di atas turunnya ke bawah itu indah. Benar tuh, suara ibu-ibu di atas nih kalau dimanfaatkan turunnya ke bawah in, indah ya. Coba ya. E, Bapak bilang Allah, baru ibu bilang Allah ya. Coba. Allah. Allah. Allah. Bareng. Allah. Cukup. Dah, sulang gak usah pengajian. Ini enak ini. Gini aja enak. Tapi nanti itu. Ini memang sengaja saya ulang-ulang, Biar yang hadir ini penasaran. Terus kalau kita buat pada datang. Ya, sengaja saya ulang ulang. Karena nanti kalau saya umumkan itu udah ngerti bayangannya kira-kira seperti seperti apa. Boleh saya ngasih contoh lagi? Nanti di akhir majelis. <laughs> ya di akhir majelis. Jadi husnul Khatimah itu yang paling penting gitu. Husnul Khatimah yang paling penting. Ada orang-orang yang amalnya secara dohir bagus. Secara dohir bagus. Tapi ujung-ujungnya su'il Khatimah. Na'udzubillah min. Balik. Ada orang yang secara zahir amalnya jelek, tapi ujung-ujungnya husnul khotimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya ya, maknanya terjemahan bebasnya. Ada orang yang kalian lihat, dia itu melakukan amalan-amalan penghuni surga. Melakukan amalan-amalan penghuni surga. Ke masjid, sholat, zikir, dan lain sebagainya. Cari ilmu. Amalan-amalan penghuni surga. Sampai tiba ajalnya, Ketika dia mau meninggal dunia itu sebetulnya antara dia dengan surga cuma tinggal satu langkah. Tinggal satu langkah dia masuk surga. Tapi catatannya mendahului dia. Akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka di akhir umurnya. Dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Kamu lihat, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Sampai ketika akan meninggal dunia, antara dia dengan neraka cuma tinggal satu langkah. Satu langkah, plung, neraka. Tapi catatannya datang, dia pun mengamalkan amalan penghuni sur, surga, dia pun meninggal dengan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang hadis ini, bagaimana penjelasan hadis ini? Maka beliau sangat teliti dan cermat. Beliau mengatakan Coba lihat, perhatikan ucapan Rasul. Ada orang-orang yang kamu lihat. Dia mengamalkan amalan penghuni sur, surga. Artinya, secara zohir mengamalkan amalan penghuni sur, surga. Sedangkan batinnya, amalan-amalan penghuni neraka. Contohnya, orangnya rajin ke masjid. Sholat lima wak waktu. Gak pernah terlambat. khusuknya luar biasa. Dan jalannya rapi dan sangat eh, hebat. Zikirnya tidak pernah putus. Ngajinya rajin. Ternyata, ternyata gitu ya, dia mengejar anaknya imam. Ini berarti amalnya karena Allah atau atau ria. Eh, ria. Nah ini amal yang yang isinya tuh rohnya ria, rohnya ria, rohnya sombong. Ya. Dia sholat, tapi dengan sholatnya dia merendahkan orang lain. Hmm, yang model-model begitu, hmm, nggak seperti saya. itu Nggak seperti saya. Nah orang yang seperti ini zohirnya toat tapi hatinya maksiat. Jangan dikira sombong itu nggak maksiat. Akbarul kabair diantaranya sombong. Termasuk dosa yang sangat-sangat gede, sangat besar adalah som sombong. Jangan dikira ria itu nggak dosa. Ria itu ya dosa. Sum'ah. Pengen di, disebut-sebut orang kehebatannya. Bukan sebagai tahadusan binikmah. Tapi untuk untuk berbangga diri. Maka berbangga dirinya itu juga maksiat. Kemudian pengen-pengen disebutnya itu juga ma maksiat. Tidak ada bedanya dia dengan orang-orang yang bermaksiat secara zahir. Maksiat zahir itu nggak seberapa dosanya. Maksiat batin itu dosanya luar luar biasa. Bagaimana bisa dikatakan dia calon penghuni surga kalau rangkanya itu taat tapi batinnya maksiat. Makanya di akhir umur sama Allah diwelehke kalau bahasa Jawa. Ditunjukkan sama Allah, nyah, loh, biar orang tahu sebetulnya hatimu itu bu busuk. Maka diakhiri dengan amalan batinnya muncul beramal amalan ahli maksiat sehingga meninggal dengan suil khotimah. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya ada orang yang secara zahir belum bisa taat beneran. Kadang dia itu sholatnya khusyuk, sering sholatnya enggak khusyuk. Kadang matanya tertunduk, sering matanya dilalatan. Kadang lisannya itu diem, dikir, tapi sering lisannya menggunjing oh, orang gitu ya. Tapi hatinya itu sedih. Ya Allah, saya jadi orang kok seperti ini ya suka gunjing orang, jadi orang nggak bener, jadi orang nggak beres, sholat saya nggak khusyuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di hatinya tidak ada kesombongan. Di hatinya tidak ada riak, tidak ada ujub. Yang ada yang merendah dan merendah dan merendah. Saya ini orang yang buruk, saya orang yang banyak do, dosa. Nah hati yang mau merendah, itu amalan hati yang luar, luar biasa. Man Allah. Siapa yang merendahkan diri, maka diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Rubah maksiatin aurat Dhillan wan kisaran khair min ta'atin awrada izzan wastikbaran. Kata Ibn Athaillah kalau saya enggak salah, teksnya seperti tadi. Berapa banyak ketaatan yang menyebabkan orang itu, berapa banyak kemaksiatan yang menyebabkan seorang itu jadi merasa hina dan rendah di hadapan Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan seorang jadi som, sombong dan berbangga diri. Nah, apa apa namanya taat ya kalau orang kesombongan sedekah. Oh saya lu sedekah kau saya gitu loh. Nah, belas yang Oh ya, alhasil. Jadi orang yang menyesal itu, menyesal kenapa saya begini, kenapa saya seperti ini. Dia menyesali keburukannya, itu bagus gitu ya. Bukan berarti berbuat buruknya bagus tidak loh ya. Berbuat buruknya tetap bu, buruk. Nah dengan kondisi dia yang seperti itu, dia berjalan dengan sedih, hatinya hancur. Anak endam enda mungkasirati qulubuhum buhumin min Anjuri. Aku ada pada diri orang-orang yang hatinya hancur karena karena aku. Nah, karena itu jangan ya berprasangka prasangka buruk pada orang lain. Siapa tahu yang secara zahir kelihatannya buruk, tapi hatinya itu baik. Yang tahu hatinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya husnul khotimah. Amalan batinnya dimunculkan Allah. Nih, biar orang lihat sebetulnya dia orang yang baik sehingga dia meninggal dengan husnul khotimah. Nah, nyesel itu macam-macam. Di antaranya nyesel kok nggak bisa melakukan kebaikan. Contoh, biasanya Jumat malam Sabtu ikut pengajian di sini. Eh tiba-tiba jam setengah delapan capek rebahan, setengah delapan capek rebahan. Loh, Jumat ini biasanya lihat streaming gitu ya, lihat streaming terus misalnya. Karena nggak bisa hadir tapi bisa lihat streaming atau dengarkan dari audio streaming atau dari radio. Nah, karena capek rebahan terus tertidur dia. Dia ter tertidur, bangun-bangun jam 2 malam. Uh, ya Allah, tadi nggak bisa lihat kajiannya, nggak bisa ngikuti kajiannya. Nyesel kan dia? Nyesel karena terlewatkan kebaikan. Itu lebih baik daripada dia hadir itu sendiri. Bukan tadi jangan kebayo satu ruhe ngawur. <laughs> Maksudnya punya punya rasa nyesel begitu, itu nilainya sangat tinggi. tinggi. Sehingga pernah ada seorang ulama, dia haji 70 kali. Siapa yang udah pernah haji 70 kali? Coba angkat tangan. Ada ulama nih, haji 70 kali. Dalam wasiat atau nasihatnya Ahmad bin Umar bin Sunaid, di situ disebutkan seorang ulama haji 70 kali. Nah, ketika wukuf, itu ada satu orang yang wukufnya itu cuma sebentar karena terlambat ya. beres lah dia dalam wukuf itu. Sehingga dia nyesel, ya Allah, saya ini haji kok wukuf saja seperti ini. Atau mungkin Anda umroh, ya Allah, saya umroh kok sampai enggak bisa ibadah beneran ya. Itu perasaan nyeselnya itu mahal harganya. Nah ketika mendengar ada orang yang nyesel, kenapa wukuf saya seperti ini? Yang haji 70 tahun itu mengatakan, mas, mas, tolong nyesel kamu itu saya tukar sama pahala haji saya 70 tahun mau enggak? Nyesel kamu itu saya tukar dengan pahala, pahala haji 70 tahun mau atau ti? tidak. Artinya ulama ini ngerti nyeselnya itu pahalanya lebih besar daripada haji saya yang 70 tahun tidak ada penyesalan gitu. Cuman biasa-biasa saja, biasa saja. Nah ini termasuk bagian dari doa husnul khotimah. Qasidah tadi menjelaskan bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Nusail Habsi mengenang gurunya. Fi Hurayzah qad hadarna majma'il qaumil kirami. Hurayzah itu kota di mana tempat tinggalnya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Abbas radhiyallahu taala anhu. Habib Abu Bakar ini merupakan gurunya Habib Ali. Ketemunya nggak banyak. Cuman berapa kali ketemu? Ya, cuman berapa kali ketemu. Tapi begitu ketemu tuh nyambung. Langsung diinstal jadi Ya, kita ini udah ketemu berapa kali tapi nggak jadi-jadi <laughs> Saya nggak jadi dengan nggak jadi gitu kan. Ya insya Allah ya jadi sesuatu tapi nggak ketuaan gitu ya. Lah Abu Bakar Atas ini nggak ketemu Habib Ali cuma berapa kali. Gitu. Tapi Habib Ali jadi luar luar biasa. Habib Ali jadi jatuh cinta nggak bisa lihat yang lain. Yang dilihat cuma Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al Atas. Sehingga dikatakan di sana itu pada dari Habib Abu Bakar udah saya dapatkan semuanya. Semuanya saya per peroleh. Nah, sampai-sampai karena sayangnya guru kepada muridnya ini, jadi Habib Bakar itu sangat cinta pada Habib Ali. Beliau menjamin. Beliau men menjamin. Makanya saya minta jenengan berupaya bisa mencintai Habib Ali Al-Habsyi dan mencintai gurunya. Karena kalau bisa jaminan ini dapat. Jaminan ini dapat. Man sadaqa fi mahabbatina. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai kami kata Habib Bakar Atos. min ashabina, murid-murid saya, teman-teman saya, yang sungguh-sungguh mencintai saya, mencintai kami, maka Allah akan membantangkan dunia dan akhirat kepadanya. Dunia akan dikasihkan nyoh gitu. Jadi cari rezeki nggak ruwet, nggak usah nyari, diparani nyoh, nyoh, nyoh gitu, dikasih. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul berguru pada Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abbas. Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Tulhabs itu, beliau bukan pedagang, beliau ulama, ngajar hidupnya. Tapi tiap tahun acara maulid di kota Sewon dulu ketika beliau masih hidup di kota Sewon itu ada maulid tahunan beliau senggarakan yang hadir adalah 50 ribu orang. Jangan dibayangkan seperti Indonesia. Sewon Hadromut 100 tahun yang lalu. Pasar Kliwon 100 tahun yang lalu, misalnya Jatipuro 100 tahun yang lalu kira-kira bagaimana itu. Wonogiri 100 tahun yang yang lalu. Coba 100 tahun yang lalu kita di Indonesia ngumpulkan 50 ribu orang baca maulid, bisa atau susah? Susah. Itu Indonesia yang warga negaranya ratusan juta. Ini Hadramut itu provinsi, Sewon itu merupakan ibu kota provinsi dan tempatnya terpencil. Sekarang saja masih begitu, masih masih biasa tempatnya. Dan kotanya kecil, warganya sedikit. Sedangkan di, Diaman itu kan kotanya jauh, jauh yang ada gunung-gunung padang padang pasir. Peringatan Maulid Nabi baca Maulid yang hadir bisa 50 ribu orang. Dan itu tinggal selama beberapa hari di kota Sewon. Semuanya dijamu makannya dan akomodasinya. Sampai-sampai kendaraannya, ya, ontanya, kudanya, itu kan butuh makan. Makannya onta dan kuda yang membiayai semua Habib Ali bin Muhammad bin Zain Hamzi. Sugih apa buatan niku? Sugih. Kok sakit sih? nggak pakai nggak pakai apa namanya punya pekerjaan berdagang, enggak. Tapi kok bisa gitu ya? Karena sudah janji gurunya, siapa yang sungguh-sungguh mencintai kami, maka akan dibentangkan rezeki kepa kepadanya. Pertanyaan saya, jatuh cinta sama wali itu mudah atau susah? Nanya saya. Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah." Kata Imam Syafi'i, "Sungguh aku cinta pada orang-orang yang soleh." Imam Syafi'i. Ramadan itu salatnya satu siang hari khatam Al-Quran, satu malam hari khatam Al-Quran. Sehingga selama Ramadan 60 kali khatam Al-Quran dan semuanya berdiri dalam sholat. Itu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Sayyidah Nafisa mengatakan, Rahimallahu Syafi'i, ya, karena yufsinul wudhu. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Dulu semasa hidupnya, wudhunya bagus. Wudhunya bagus. Itu sederhana pujiannya, tapi itu maknanya luar luar biasa. Lain waktu kita bahas lagi. Nah Imam Syafi'i yang ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, kita udah sering dengar kan ya, sudah sering kita pelajari. Itu beliau mengatakan, aku senang cinta sama orang soleh. Meskipun aku bukan orang soleh. Apakah Imam Syafi'i bukan orang soleh? Soleh insya Allah, soleh pol ya. Imam Syafi'i seperti itu. Wa akrohu man kana tijaratul ma'azi. Dan aku benci orang yang barang dagangannya kemaksiatan atau aku benci dengan tukang maksiat. Kalau oh, bahasa bebasnya gitu. Aku benci dengan tukang maksiat. Meskipun aku sendiri tukang maksiat itu, Ya. Wa akruhu man kan ijaratu ma'asi walaupun nasawan fil bid'ah. Meskipun sama-sama ahli maksiat, saya mau nanya, emangnya Imam Syafi'i ahli maksiat? Bukan, bukan ahli maksiat, tapi beliau mengaku, saya ini ahli maksiat. Pantasnya itu untuk kita. La'ali an anala, aku berharap dengan rasa cinta kepada orang soleh dan benci kepada kemaksiatan yang aku lakukan ini. Meskipun masih seperti itu, aku berharap semoga kelak dapat syafaat orang-orang yang yang soleh. Nah ini ada ilmu yang luar biasa. Cinta orang soleh. Cinta itu tidak mudah. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau udah masuk di hati, tidak akan keluar lagi. Menancap tajam, menghunjam, kemudian mengakar dan tidak bisa kemana-mana. Itu adalah... Kok jadi diam semua kenapa ini? Nah ketika cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh, itu tanda baik. Berarti Allah menginginkan dia dapat kebaikan. Kalau Allah nggak pengen dia dapat kebaikan, yang nggak mungkin dia dikasih rasa cinta pada orang orang soleh. Lah kalau kita udah bisa cinta orang soleh, itu nikmat. Berarti jenengan saya ini insya Allah termasuk orang yang bakal syafaat. Dapat syafaatnya orang-orang so, soleh. Karena tidak semua orang bisa. Contoh ya, contoh. Kan banyak orang jual fotonya Wali Songo. Walaupun Wali Songo nggak ada fotonya kan. Ya. Ada orang pasang fotonya misal. Uh, Hamid Pasuruan pasang fotonya misal gitu ya. Eh siapa? Kasih contoh saya. Mbah Umar Abdul Manan Al-Muayyad. Contoh lagi. Habib Syah. Ya. Hah? Habib Anis. Ya, pasang fotonya Habib Anis. Pasang fotonya Habib Fulan, pasang fotonya Kiai Fulan di rumahnya. Taruh dengan bangga. Uh, ini foto orang so soleh. Ada satu orang nanya, ngapain? Pasang foto begitu, itu bapakmu? Bukan. Saudaramu? Bukan. Nah ngapain kamu pasang foto seperti itu? Ya saya senang gitu. Saya senang. Ternyata ada orang yang gumun gitu loh. Yang disenengi apa nih gitu ya. Ya, yang disenengi apanya? Kok bisa kamu sampai tergila-gila sampai masang fotonya dan lain sebagainya? Kok bisa? Ada orang lain tuh yang nggak bisa. Kenapa? Memang Allah tidak menginginkan dia dapat kebaikan, jadi dibuat tidak bisa mencintai orang soleh. Bahkan diceritani wong soleh, cerita wong soleh, apa ya tenan, dalile endi? Nah, ini naudzubillah min min zalik. Alhamdulillah itu kita syukuri. Ya, kita lanjutkan satu kesidah lagi, terus kita akan baca satu pasal dari Maulid Simtud Durar. Nanti saya, saya terangkan sekaligus menerangkan buku saya yang terbaru, kemudian kita akan tutup dengan khutmul Bukhari. Setuju? Nah, nanti di akhir kita akan doa dan zikir bersama sama insyaallah. Sekarang ini tidak terasa udah jam 9 lewat 17 menit. Fadal Ali Maksum. Ini apa namanya? Uh, Al-Madad. Kullul kulub كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا تسين هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا واختفى بدر تمام رب فاجعل مجتمعنا غاية بأهلهم عجل بالنسر وبالفرج يا رب بهم وصل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معرجه إلى حضرة الله البر الوسول الرسول وظهور آيات الله الباهرات في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة العتلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته جزيل جزيل العطيات وعولته جميل الهبات ونادته بشريف التصليمات بعد أن أنثى على تلك, تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرة باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواتف الرحمات وسابغ الفيوضات بعيد الخضوع والإخبات رتب تسكت الأمان حسرى دونها ما وراءهن وراءه أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أكل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواتفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر الكلام على شرك حقائقها ولا تستطيع العلس أن تعرب عن خفيه دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يسمع سامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم Allahumma salli wasallam alaih. Boleh saya berdiri? Ya, untuk yang ini berdiri. Biar yang di belakang bisa lihat. Kalau yang di atas ada layar kan lebih jelas ya. Ini tadi satu pasal dari Maulid Simtuduror tentang Mi'raj. Yang menjelaskan bahwasannya Isra Mi'raj Rasulullah SAW merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah dan jumlahnya tidak terhingga. Tidak terhingga. Karena judulnya Allah itu cinta pada Rasulullah. Sedangkan orang yang manusia yang cinta itu suka memberikan kepada kekasihnya apapun. Nah bagaimana kalau yang jatuh cinta Allah itu? Ya kalau kita jatuh cinta kita suka memberi. Nah kalau Allah yang jatuh cinta, sedangkan Allah saja kepada yang yang tidak dicintai Allah suka memberi. Kepada yang kafir itu Allah suka mem memberi. Kepada muslim-muslim biasa Allah suka memberi. kira kira-kira kalau kepada kekasihnya apa yang Allah berikan gitu? Apa yang Allah berikan? Jadi Allah memberi dan memberi dan Allah berikan yang terbaik, yang ter terindah. Nah kadang pemberian Allah yang terindah itu bungkusnya kelihatannya nggak indah. Bungkusnya kelihatannya nggak nggak indah. Makanya jangan tertipu sama bungkus. Kadang kado itu luarnya bagus ya, dibuka isinya tikus. Mau ada kan begitu kan? Oh, dikerjain sama temannya bungkusnya bagus, ya dibuka isinya tikus. Ada yang bungkusnya mungkin biasa kresek, tapi dalamnya uang 500 juta itu. Kantong kre? kresek. Anda pilih mana? Kantong kresek isinya 500 juta atau kotak yang yang bagus sekali isinya tikus? Mana yang dipilih? Kantong kresek. Jadi 500 juta enggak ya? Kantong kreseknya. Yang dipilih isinya atau kantong kreseknya? Isinya yang kita cari. Lah Allah kadang atau Allah suka memberi hadiah, tapi bungkusnya itu enggak enak. Bungkusnya enggak enggak enak. Dan secara zahir, secara zahir, setelah Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul dalam usia 40 tahun, hadiah yang Allah berikan tuh zahirnya kelihatannya enggak enak. Baca tuh sejarah hidupnya Rasulullah SAW. Zahirnya kelihatannya enggak enak. Contoh, Begitu Rasul mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah SAW Begitu Rasulullah mengatakan dan aku aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah rasul utusan Allah. Hasilnya yang tadinya beliau al-amin yang dipercaya akhirnya dikatakan al-kazzab. Ya, yang suka ber berdusta, ini pembohong, ini pen pendusta. Padahal tadinya satu kota sampai luar kota semua angkat topi. Ini orang yang bisa diper percaya. Begitu menyampaikan satu kalimat tentang keesaannya Allah yang Maha Esa dan beliau adalah Rasulullah, hasilnya bukan dicintai tapi dimusuhi, dimaki, dihina, direndahkan, diinjak-injak dan lain sebagainya. Sebutannya diganti dari Al-Amin jadi Al-Kadzab. Ya, dari yang tadinya suka menolong dikatakan pemecah belah umat. Yang tadinya Rasulullah SAW itu beliau suka membuat orang bahagia, Dikatakan Rasulullah itu adalah tukang si sihir. Dikatakan Rasulullah itu mohon maaf nyebutnya aja saya nggak berani, tapi harus disebutkan karena ini pelajaran ya. Rasul dikatakan beliau itu gila coba bayangkan. Oh ini majnun, ini gi, gila. Nah, kalau kita memang pengen mencontoh Rasulullah SAW, ya bungkus-bungkus yang nggak enak ini harus kalau kita alami harus kita terima. Kadang tuh kita nggak mau dapat bungkus yang nggak enak, dihina nggak mau, dijauhi orang nggak mau, dimusuhi orang nggak mau, diusir nggak mau. Bukannya kita nyari dimusuhin, bukannya kita nyari dijauhin, tapi kadang berlaku takdirnya Allah Taala, kita harus mengalami itu, mengalami dimusuhi, mengalami dicaci, difitnah, dikatakan gila, dikatakan bodoh, dikatakan ini uh, suka merusak uh, apa namanya masyarakat, mecah belah umat. Kemudian kita jadi putus asa, menjadi uh, eh, terseksa, kita menjadi dendam, kita jadi benci sama orang orang lain. Nauzubillah min Kalau mau mencontoh Rasulullah SAW, Rasul bisa menghilangkan semua itu. Saya ceramah di balik papan. Kebetulan kok saya mendapatkan sesuatu yang menarik untuk saya bahas di sini. Apa yang saya ceramahkan di balik papan itu. Jadi begini. Boleh saya nanya? Boleh. Siap, siap jujur. Yakin? Punya uang enggak? Banyak atau dikit? Nah, ini loh, ya. Ini ya. Jawabannya dikit gitu kan ya. Enggak berani ngomong banyak, mesti takut kalau saya minta. Ya. Hadirin. Ya, kita cenderung cenderung ya, cenderung mengatakan yang gak enak ketimbang mengatakan yang enak. Betul kan? walaupun banyak sebetulnya, punya uang 50 ribu, itu banyak atau dikit? Banyak, karena di sana, di sana banyak orang yang gak punya duit. Jadi ketika kita punya 50 ribu itu punya bak, banyak pecel ya bisa beli, ya kan? Oh kita mau makan enak dengan 50 ribu juga bi, bisa. Tapi kita kita merasa se sedikit karena kita melihat yang lebih banyak. Nah anehnya urusan dunia seperti seperti itu. Itu sekedar biar jenengan gak ngamun, maka saya nanya. Saya dapat sesuatu di balik papan ketika saya ceramah di beberapa tempat yang menarik untuk saya bahas di sini. Ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau diangkat oleh Allah Taala dengan jalan direndahkan oleh manusia. Nabi diangkat oleh Allah Taala tapi jalannya direndahkan oleh manusia. Makanya kalau kita lihat 10 tahun kehidupan Rasul ketika Rasul menjadi Rasul dari umur 40 tahun sampai 50 tahun. Tidak ada kehidupan Rasul di situ kebahagiaan secara dohir. Gak ada. Cari coba. Begitu syahadat, Masya Allah. Yang tadinya cinta sama Rasul itu pergi. Hmm, pergi. Abu Lahab itu jangan dikatakan paman beliau nggak cinta. Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta beneran Abu Lahab. Buktinya, begitu Rasul itu lahir, Rasul lahir, Abu Lahab sampai langsung membebaskan budak yang berikan kabar gembira. Keponakanmu Muhammad lahir. Langsung budaknya dibebaskan. Kamu merdeka. Cinta Abu Lahab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu jadi benci kepada Rasul gara-gara apa? Rasul ngaku beliau adalah Rasulullah. Menyatakan diri Rasul atas perintah Allah. Abu Lahab jadi benci, jadi jadi marah. Dulunya Abu Lahab itu hobinya boncengkan Nabi Muhammad SAW keponakannya yang kecil kemana-mana diajak keliling, diajak diboncengkan ya oleh Abu Abu Lahab. Cintanya luar biasa. Dan banyak sekali orang-orang yang dulu cinta pada Rasul, begitu Rasul mengucapkan ayo syahadat, semuanya jadi memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ini ada satu yang menarik nanti mau saya garis bawahi garis dan nanti dikasih tanda apa ya stabilo merah gitu ya, atau hijau atau biru terus pentung yang banyak catat taruh di hati masing-masing. Kemudian kita lihat Rasulullah sebutannya berubah. Jadi orang manusia yang tenar dengan kebaikan dirubah menjadi manusia yang tenar dengan keburukan. Oleh manusia loh ya. Awalnya kan orang-orang Arab di jazirah Arab tuh kalau siapa itu Muhammad Al-Amin kan seperti itu ya. Semua berusaha datang, minta nasihat, menyerahkan saya ada masalah ini tolong diselesaikan masalahnya. Rasul pun mencerahkan permasalahan mereka. Rasul bantu mereka. Tapi begitu Rasul mengucapkan dua kalimat syahadat yang ada langsung lisan-lisan orang-orang yang ada di kota Mekah itu dan sekitarnya Jangan ke sana, jangan dekati dia, jangan datang, jangan duduk sama dia, nanti kamu disihir. Kamu kalau udah duduk sama dia, nanti kamu jatuh cinta, kamu jangan deket-deket sama dia, kamu nanti akan berubah, kamu jangan, kamu jangan, kamu jangan dia tukang si, sihir. Dia adalah orangnya gak waras, orangnya gila dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Gak enak sebutannya, gak enak sebutannya. Ini sudah dua ya. Yang ketiga, kalau tadi yang mencintai menyingkir. Kemudian sebutannya jadi enggak enggak enak di hadapan manusia. Yang ketiga, tubuhnya Nabi Muhammad SAW sasaran penganiayaan. Tubuhnya sasaran penganiayaan. Rasul itu jalan sering dikasih duri di tempat Rasul berjalan. Sering seperti itu. Bahkan Rasul ketika sujud di depan Ka'bah, di punggungnya diberi kotoran onta. Coba bayangkan, sujud. Di punggungnya diberi kotoran unta sampai-sampai Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala langsung ketika mendengar Rasul kota kotoran unta datang itu ke Ka'bah kemudian membersihkan punggung Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sayyidina Rasulullah dicekik ketika sholat ditarik dengan dengan kain lehernya sampai Rasulullah nggak bisa napas. Akhirnya dibela oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Apakah kamu akan membunuh seorang yang mengatakan radhiyallahu Tuhanku adalah Allah. Kamu akan bunuh manusia yang seperti seperti itu. Sampai pada puncaknya, sampai pada puncaknya, Rasulullah SAW ketika tidur datang tuh orang-orang kafir berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu ya. Kemudian ketika ke Taif, Rasul minta tolong di kota Taif. Berangkat seorang diri, kemudian sahabat menemani. Karena lihat ada Rasul sendiri, ditemani sama sahabat. Hebatnya Rasul, Rasul nggak ajak-ajak teman. Karena tahu ini nggak nggak menyenangkan, ini nggak enak ini. Ini misi yang yang berbahaya. Bisa diterima, bisa di, ditolak. Rasul nggak bawa rombongan, ayo ikut saya. Enggak. Beliau berangkat sendiri. Gentleman. Masuk ke sarang musuh yang kira-kira banyak yang musuh beliau. Tapi beliau datang berupaya gitu. Untuk apa? Cari pertolongan. Cari per, pertolongan biar beliau bisa mengembangkan dakwah. Merendah beliau. Datang ke sana. Kemudian sampai di sana, orang-orang Taif itu bukan menerima. Begitu mendengar Rasul akan datang, mereka sudah siapkan pesta penyambutan dan perpisahan. Maka mereka kumpulkan seluruh wanita, anak kecil, orang tua Taif untuk berbaris sepanjang jalan di kanan dan di kiri jalan. Begitu Rasul datang, mereka kumpul dikatakan, "Kami tidak akan bantu kamu. Silahkan pergi." Rasul diusir. Kemudian berjalan Rasul kembali ke kota Mekah. Nah ketika berjalan kembali, kanan kiri itu manusia berjejal seperti pawai. Semuanya mengatakan, ini, orang gila, ini tukang sihir. Sambil melempari Nabi Muhammad SAW. Tubuhnya berdarah, kaki berdarah. Sahabat menerima semua itu dengan dengan kepalanya. Jangan sampai kena Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat juga ikut berdarah. Sehingga Rasul berhenti di bawah pohon. Ini penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi coba apa yang menyebabkan Rasul diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala? Apakah penderitaannya itu? Bukan. Bukan penderitaannya itu. Mungkin ada yang menderita lebih dari Nabi Muhammad SAW secara fisik gitu. Mungkin ada yang lebih. Tapi bukan itu. Apa yang menyebabkan Rasul diangkat? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi maha suci dia Allah. Allah sendiri menyatakan sungguh maha suci aku gitu. Jangan katakan Allah nggak mampu, jangan katakan Allah nggak bisa, aku bisa, aku mampu memperjalankan hambaku pada sebagian kecil dari waktu malam. Coba kita garis bawahi. Hamba bi'abdihi memperjalankan hambanya. Hambanya. Lihat ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir. Allah tidak menyebut Rasul Khidir atau Nabi Khidir. Ibadina, abdan ibadina. Salah satu hambaku, hambanya Allah disebut hamba. Derajat tertinggi manusia adalah ketika dia bisa menjadi hambanya Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang mencapai derajat penghambaan yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Penghambaan artinya hamba itu budak. Menjadi budak yang paling budak itulah Rasulullah SAW. Tapi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah budak itu apa? Menyadari dirinya tidak bisa apa-apa, dirinya nggak punya apa-apa, dirinya harus nurut dengan majikannya, apa perlakuan majikannya diterima. Gak ada protes. Suruh makan di tempat kambing ya makan, makan di tempat kuda ya makan, makan bersama kambing dan kuda ya makan di situ. Gak ada pro protes. Kenapa? Aku kuda. Makanya kehidupan Rasulullah kalau makan duduk di bawah bersama pembantu-pembantu dan budak-budaknya ditanya ya Rasulullah, budak yang mengatakan jangan di sini duduk di atas. Rasul menjawab, inama anal abad akulu kama ya'kulu abad." Aku ini budak, layak aku makan seperti para bu, para budak. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pengen saya garis bawahi, yang bedakan Rasul dengan semua makhluk Allah adalah kemampuannya beliau meletakkan diri serendah-rendahnya dengan semua kemampuan yang Allah berikan kepada beliau. Semua kemampuan Allah berikan kepada beliau. Alam milik beliau, malaikat milik beliau, angin milik beliau. Kalau Allah katakan wasakharna, Aku tundukkan gunung-gunung untuk Daud. Aku tundukkan angin untuk Sulaiman. Nah kira-kira kalau untuk Nabi Muhammad SAW apa gak ditundukkan sama Allah? Semuanya ditundukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul bisa meletakkan dirinya serendah-rendah jadi hamba tidak menggunakan kemampuannya. Kemampuannya tidak digunakan dan tidak dipakai. Fasilitas itu sama Rasul dibiarkan saja, tidak dipakai. Justru Rasul menjadi hamba yang berpaut pada takdirnya Allah. Dipanah, kena, pecah giginya. Ya, ya diterima. Enggak menunjukkan aku kebal, silahkan panah. Enggak. Ya dipanah, ya kena gitu Rasulullah. Keluar darah, keluar darah. Kelebihannya di sini, tolong dicatat jadi ingat-ingat kalau pengen bisa mi'rad di sini. Ketika dihina, ketika direndahkan, ketika dicaci, ketika dimaki, ketika di dianiaya, tidak ada satupun pembalasan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Boleh saya buktikan? Rasul dibilang gila, pernah menjawab, kamu juga gila. Rasul dikatakan, kamu tukang sihir, kamu yang tukang sihir. Pernah? Enggak. Tapi kalau kita, kamu gila, kamu yang lebih gila. Betul kan? Ya, kamu bloon, kamu yang lebih bloon. Itu kalau kita. Kalau Rasul nggak bela, tidak be, bela. Dibilang seperti apapun Rasulullah diem. Bukan cuma diem, ya. Yang menarik ketika Rasul akan dibunuh, ini menarik. Coba kadang kita nggak mikir. Waktu Rasul mau berangkat hijrah ke kota Madinah, itu kan tim pembunuh lengkap ya, dari semua suku lengkap datang membawa senjata lengkap. Sama Rasul ditiupkan pasir sambil baca doa, ya. Kemudian mereka semua ter tertidur. Kalau Rasulullah itu pendendam, kan mudah. Tinggal Rasul ambil pedangnya salah satu. Iya, silakan mati kamu. Iya, mati kamu. Uh, tidur, rasain. Kamu bunuh saya kan, ya, rasain. Bisa. Bisa enggak? Bisa, dilakukan. Enggak. Saat semua yang akan membunuh tertidur. Rasulullah lihat. Biarlah mereka nanti bangun. Biar mereka nanti bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau bisa. Dibiarkan takdirnya Allah bagaimana. Biar berlaku. Aku akan tunduk kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan santai. Yang akan membunuh. Sedikit pun tidak dilukai. Sedikit pun tidak di, dilukai. Karena saya yang Rasul dibiarkan tidur. Ya dibiarkan tidur. Sebab kalau bangun berhadapan Rasulullah. Celaka itu mereka semua itu. Dibiarkan tidur. Kemudian ketika di Taif, ini contoh-contoh kecil ya, banyak itu kisahnya. Ketika di Taif dalam kondisi yang berat, di bawah pohon Rasul berdoa. Seluruh malaikat itu minta izin ketemu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Diizinkan Allah. Karena Rasul berdoa minta pertolongan Allah itu. Kata Allah, wahai hambaku semuanya, ku izinkan kalian menolong Rasulku. Silahkan lakukan apa yang akan kalian lakukan tapi atas izinnya. Malaikat Jibril langsung mendampingi Rasulullah SAW. Kenapa? Yang mau bertamu banyak. Mau bertamu banyak ini. Malaikat Jibril mendampingi. Ya Rasulullah, ya. Malaikat terdekat. Pos malaikat terdekat. Jadi kalau di kepolisian ada polsek. Ya kan? Ada polres. Ada pol. Polda. Nah, malaikat juga ada. Pos-pos terdekat. Gunung itu juga posnya malaikat. Lah kota Taif itu ada dua gunung yang terdekat. Malaikat yang di gunung itu duanya lapor. Izin, izin, saya mau menghadap Nabi. Izin. Malaikat Jibril yang menyampaikan. Jadi malaikat itu mau ketemukan kanjeng Nabi SAW. Itu ya harus izin dulu, nggak nyelong. Rasulullah, Gak ada. Gak seperti jenengan. Habib, waktu bro. Gak, kan, sopan santun. Saya itu ceramah di luar kota sama di dalam kota. Apa di luar pulau. Agak ngeri. Ditubuk sama bapak-bapak, kumisnya tebel-tebel dicium ludahnya nempel lagi di pipi itu. Wah, ya bener ini. Yang punya kumis awas gitu kan ya. Kumisnya tebel. Yeah. Oh, masya Allah kalau sih. Jadi kumisnya tebel, nempel, plak gitu ya. Nempel di, di pipi itu. Dan meloknya erat, uh, sampai nggak bisa nah, napas gitu. Ya coba kalau itu seseorang yang saya cintai dan mencintai saya. Terus meluk saya begitu kan rasanya nek, nikmat. coba kalau bapak yang meluk ampekan nggak bisa saya. Nah ini malaikat Jibril, malaikat mau datang aja ada yang jagai. Enggak enggak sembarangan mau ketemu Rasulullah, enggak sembarangan. Tolong dicatat ucapan saya ini untuk seluruh muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Saya sedih ketika saya hit pergi ke Madinah, kemudian saya lihat orang yang ziarah kepada Nabi SAW. Sedih benar saya. Ziarah pada Rasulullah yang ada sekarang banyak selfie, motret-motret makam Nabi dengan selfie seperti ini, seperti Nabi tidak ada harganya. Tidak ada ta'zimnya khusyuknya, adabnya itu hampir hilang gitu. Ini Rasulullah. Saya azim. Saya pernah masuk Madinah itu masjid Munawarah. Keluarkan handphone pengen motret bukan makam Rasul. Saya pengen motret ada apa namanya bentuk bangunan yang indah. Pengen motret. Hati saya melarang. Jangan, jangan, jangan. Saya bilang ini bagus, bagus, bagus. Jangan, jangan. Saya ngeyel, ngeyel nih saya. Itu lihat cuman ininya loh ya, tiang-tiang tuh ya, mau saya potret, saya keluarkan. Datang satu orang mengatakan, la tusawwir. Datang satu orang mengatakan, la tusawwir. Satu orang gitu, jangan memotret gitu. Padahal ini saya belum motret, baru mengeluarkan handphone nih. Jangan memotret. Terus saya katakan, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak gitu. Sudah di dikasih tahu diingatkan. Langsung dia nanya, kamu dari mana? Indonesia. Wah. Terus saya juga nanya, lah Anda dari mana? Saya orang Madinah. Pantas. Karena orang Madinah itu lembutnya luar luar bisa. Latu sawir, Ada di, di tempatnya Rasulullah. Jangan motret-motret gitu. Coba kalau Rasulullah hidup, kemudian kita baca cepet, cepet, cepet. Itu sopan atau nggak sopan itu? Sedangkan Rasulullah hidup, ayun fi kubri. Harus ada adabnya, ada adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu tidak ada yang berani mendekat pada Rasulullah, Enggak ada, agak jauh. Meskipun Rasul yang mendekat, sahabatnya tahu diri. Beliau menjaga, beliau beliau menjaga, Enggak pantas saya di depan. Gak pantas ini. Menjaga jarak. Makanya tidak ada dalam sejarah kehidupan sahabat, sahabat kok nubruk kancing Nabi kecuali satu orang. Gak ada yang nubruk, oh, Rasulullah. Gak ada. Kecuali satu satu orang. Yang mereka perebutkan apa yang keluar dari Rasulullah dan jauh. Ketika Rasulullah meludah, keluar ludahnya langsung ditambahkan. Itu diperebutkan. Tapi Rasulnya tidak di, dianukan. Makanya ketika orang-orang kafir mendekati Rasulullah, ada sahabat yang menjaga. Ada yang memegang jenggotnya Rasulullah langsung dengan dengan popor pedangnya sambil mengatakan akhirnya yadak Rasulullah. Akhirnya katakan Rasulullah, jauhkan tanganmu dari Rasulullah SAW. Dipukul sama sahabatnya. Ini ada kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab. Nah kita jangan seperti itu, jangan niru yang begitu-begitu. Ya, walaupun kita harus husnudzon ya mungkin pengen itu ya kenang-kenangan gitu ya, kenang-kenangan. Ka'bah kenang-kenangan saya sudah sampai Mekah Ka'bah. Akhirnya kita tawaf itu isinya cuma orang selfie. Isinya orang selfie. Betul udah tawaf, selesai tawaf, orang pada saya selfie sehingga mau khusus semakin susah gitu. Akhirnya jadi pengen ikut selfie juga. Akhirnya kan begitu kan. Ya, pengen punya kenangan, pengen punya kenangan foto itu Ka'bah, kemudian edit pakai Photoshop selesai. Ya, khusus di sana untuk ibadah. Nah Rasulullah SAW, beliau ketika malaikat itu datang, malaikat minta izin. Izinnya bagaimana? Ini kalau di kepolisian izin dan gitu kan, izin dan. Malaikat juga gitu, malaikat Jibril, tolong mintakan izin. Saya mau ketemu. Ya Rasulullah, malaikat menjaga gunung Taif mau ketemu. Saat Rasul bisa membalas yang Rasul lakukan, udah-udah nggak usah, nggak usah. Biarin, biarin. Ya Allah, tolong ampuni mereka ya. Kasih mereka petunjuk hidayah ya Allah. Mereka tuh nggak ngerti siapa aku, mereka belum kenal siapa aku ya Allah. Udah maafkan mereka, beri mereka hidayah. Saya mau nanya, dilempari batu, dibilang tukang sihir, dibilang pembohong, dibilang pendusta, dibilang gila, sampai keluar darah, mengatakan, Ya Allah, Ampuni mereka. Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Hasilnya karena beliau merendah, terendah, rendahnya. Tiga tahun dibuang di Syaib. Itu tempat khusus untuk Bani Hashim. Dibuang di situ Rasulullah SAW dengan para sahabat. Tidak boleh keluar. Tidak boleh ada makanan yang masuk ke situ. Tiga tahun sehingga makan seadanya sampai diceritakan istri Rasulullah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala itu makan rumputan bersama para sahabat. Hatta sampai dikatakan dalam riwayat, mohon maaf, kotoran yang kuat di tubuhnya ketika menghadap mirip dengan kotoran kambing. Karena dimakan itu dedaunan. Apakah Rasul nggak bisa ngambil buah dari surga? Bisa. Rasul di sholat katakan, aku akan ambil buah dari surga, tapi aku tidak jadi. Seperti itu. Rasulullah bisa. Mau Rasulullah ketika sahabat kelaparan, kehausan, nggak ada air. Rasul munculkan air dari setelah jari jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya bisa. Kenapa? Karena sahabat akan meninggal kalau nggak minum air. Baru Rasul tunjukkan kelebihannya untuk para sahabat. Dan itu pun Ali cari dulu air. Rasul nyuruh Sayyidina Ali cari air. Ketika cari air nggak dapat, adanya tiga hari perjalanan, sahabat keburu mati nanti kalau itu dilakukan, maka Rasul baru menunjukkan mukjizahnya, kelebihannya ditunjukkan untuk para sahabat, para sahabat, bukan untuk dirinya. Yang untuk dirinya merendah dan merendah, merendah. Nah ketika beliau itu merendah serendah-rendahnya, Allah langsung mengangkat setinggi tingginya. Nah yang saya dapat di balik papan ini, yang saya dapat ya dalam ceramah, ketinggian yang akan kita capai di sisi Allah, bagaimana ya sesuai dengan bagaimana kita mau merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Taala. Semakin kita bisa ambles ke bumi, tawazuk, ambles ke bumi tawazuk, semakin kita merendah saat itu pula kita diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala. Sayangnya kita hidup itu berjuang bukan merendahkan diri, berjuang untuk meninggikan diri. Biar dia tahu siapa saya. Biar dia ngerti bagaimana ilmu saya. Biar dia paham tuh kalau saya itu suaranya enak. Ini Ali Maksum gak apa-apa. Ya, tapi ada orang yang suaranya agak enak, gak disuruh baca kosidah gitu ya. Emangnya enak cuma Ali Maksum. Biar ngerti itu yang lain. Kalau suara saya, oh enak gitu ya. Kalau menonjolkan jangan, kalau dipanggil orang silahkan ya, sila silahkan. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan kita merendahkan dan merendahkan dan merendahkan, baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, berarti kalau kita dihina, direndahkan, dicaci, dimaki, dikasih penyakit, itu indah atau tidak indah? Indah atau enggak indah? Nah, jenengan senang atau nyesel? Ah. Yang ada nyesel. Yang ada nyesel, bukan se senang. Enggak usahakan. Kalau dapatnya enggak enak, enggak enak, itu ingat-ingat bungkusnya enggak enak. Isinya ini muti mutiara. Bungkusnya enggak enak, isinya akik yang mahal. Kan lagi musim akik, Bim. Jadi kemana-mana orang baru nyebut akik ini. Nah, itu yang yang pengen saya garis bawahi dari Isra dan Mi'raj. Kalau mau diceritakan panjang itu Isra dan Mi'raj, enggak mungkin ada habisnya. Makanya nanti nggak usah banyak cerita, langsung beli saja bukunya. Ya, nanti bukunya dibaca, dibeli, ada banyak rahasia Esra dan Mi'raj di di sini, banyak kisah di sini. Kenapa kok cuma dombong kenapa nih? Ya, ini belakangnya kalau dengan tidak usah repot, belakangnya ada foto orang ganteng. Nah, di belakang. Jadi beli mau lihat belakangnya juga, Bu, boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi direndahkan itu syarat untuk dinaikkan. Ya. Saya dapat permisalan dari Habib Hussein bin Anis ini saya sampaikan di ceramah. Anda tahu bola yang untuk fitness? Bola bundar besar itu. Tahu kan? Nah, bola itu kalau biasanya orang fitness bisa ditaruh di apa namanya punggungnya. Maju mundur ya, senang macam-macam itu ibu-ibu itu kan suka senang untuk melangsingkan diri ya, Bu ya. Nah, itu pakai bola seperti itu. Coba bola yang yang besar itu dibawa ke kolam renang. Tolong ditenggelamkan, bisa enggak? Bisa enggak? Ya setengah mati, susah. Semakin kita kuat menenggelamkannya, maka semakin ada kekuatan tekanan balik yang mendorong kita untuk ke ke atas. Nah seperti itulah kira-kira. Semakin kita menenggelamkan dada kita, diri kita, jiwa kita, maka dari bawah akan ada kekuatan yang mengangkat ruh kita ke Allah Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Beb kok teriak-teriak atau Semangat kali. Ini wajah-wajah mulai alngan tuh, Wal lemesu Well laperu. Betul, lapar ini. Betul. Oh iya gitu ya. Oh tidak, alhamdulillah. Ini apa namanya? sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kita akan e, baca Sahih Bukhari-nya dikit, kemudian kita akan doa dan zikir. Alhamdulillah ini Pak Kapolres juga arahuh di sini. Semoga beliau bisa membuat Solo lebih sejuk Nah, ini nama namanya Lutfi ya, namanya Lutfi ini Bapak Lutfi. Seperti Habib Lutfi namanya. Dan memang beliau suka ngawal Habib Lutfi kalau waktu di dekat Pekalongan sana selalu ber bersama. Waktu beliau datang ke sini hari Jumat, saya nggak ngundang beliau, beliau datang gitu. Ya, sowan. Malam hari ini saya juga tidak ngasih undangan, tapi beliau dengar juga ada datang gitu ya. Ini termasuk Kapolres yang beruntung dapat fotonya di Panis gitu. Saya itu mau nyopot fotonya Bepanis itu angel. Karena itu foto budinya luar biasa saya pasang. Waktu beliau datang untuk tiba-tiba kasihkan kasihkan eh, akhirnya Pak itu buat jenengan. Setelah beliau pulang saya nyeseng, Aduh. fotonya yang paling gue cintai lepas dari tanganku gitu ya. Memang ternyata fotonya lebih pantas dipajang di sana daripada dipajang di di Raudhah ya. Karena memang beliau cinta dengan para ulama ulama gitu ya. Cinta dengan para ulama. Eh, doakan semoga selama memimpin di Solo dan dimanapun memimpinnya bisa membawa manfaat untuk Allah dan Rasulnya dan nusa dan bangsa kita. Amin Allahumma. Amin. Nah, sekarang kita akan baca Sahih Bukhari dikit, kemudian kita akan doa dan zikir karena sekarang udah jam 10 kurang 1 menit ya. Biasa kita masjid kan jam 10 selesai. Ini jam 10 tepat sekarang. Nah, malam ini kita akan doa zikir ya. Setuju? Ya. Mungkin Pak. mau duduk di mana insyaallah tak dulu Somat siapkan kesidah rambutnya satu yang salatullah ya. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum باب قراءة الفجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا حناجرهم قال شو حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا همام حدثنا قدرته حدثنا عنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمه طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها قال حدثنا علي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حاء قال حدثني أحمد بن صالح حدثنا عن بثته حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنهما سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات من الحق يخطف هذا الجن فيقركرها في أذن وليه ككركرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مئة كذبة قلت حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرك ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى إلى فوقه قيل ما سمع قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليل أو قال التثبيت باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسطة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المكسط مكسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة هلا يا الله صلاة الله على الطاهر اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله دعوني فالذي أهوى دعني وأبداني من البشرى علما وأبداني من البشرى علما هلا يا الله الله على اليماني شفيع الخلق في يوم الله سكينا عندما كشف اللي هلا يا الله صلى الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة سكني الكاس في من سكني ألا لله من تلك المدامة ألا لله من تلك المدامة لا يرضى صلاة في يوم القيامة في يوم القيامة لا يرضى عليه إلا صلى كل آني وآله ما زجع الحمامات عليه ما شجع قمر الحمامة هلا يا الله kita membaca hadis Rasul di mana dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai penutup kitab Sahih Bukhari. Itu menunjukkan hadis ini Imam Bukhari melalui hadis ini mengajak kita semua untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal soleh itu banyak yang kita tidak bisa melakukannya. Ya, banyak amal soleh yang kita tidak bisa melakukannya. Tahajud, puasa, itu kadang kita nggak bisa jihad visabilillah ketika umat Islam di sebuah negara seperti dulu ya, ketika Indonesia dijajah, jadi prajurit, jadi TNI e Polri menghadapi e, orang-orang uh, yang musuh Islam itu tidak mudah itu, tidak semua orang bisa. Nah, kemudian Rasulullah ngajari kita sesuatu yang mudah, ngajari kita sesuatu yang mudah dan bisa menyebabkan kita dapat derajat yang sangat tinggi. Ini saya ijazahkan anda semua sebagaimana saya dapat ijazah dari guru-guru saya untuk zikir ini silahkan dibaca di rumah masing-masing sebanyak mungkin. Ambil minimal pagi 100 kali. Ya, ambil pagi 100 kali. Minimal itu. Qala Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Dua kalimat. Habibatani ila rahman. Yang dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Artinya kalau kita baca kalimat ini terus, itu kita akan dicintai Allah. Hasil dari membaca kalimat ini langsung dapat derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan. Kalimat ini enggak berat, khafif, sangat ringan diucapkan oleh lisan. Ada kalimat tuh huruf-hurufnya tuh susah, susah diucapkan ya. Bahasanya tuh angel. Tapi kalau yang ini mudah, ringan diucapkan oleh lisan. Walaupun dia sifatnya ringan, sakilatani fil mizan. Tetapi di catatan amal kita, kalau kita baca kalimat tersebut, akan menyebabkan timbangan amal sholat kita itu langsung anjlok beratnya luar biasa. Sakilata nifil mizan. Jadi berat timbangan kita. Apakah kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah kita akan bersama-sama diawali dengan zikir ini. Kita baca. Eh, kemudian nanti ada zikir ikuti saya saja. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama kemudian majlisnya ditutup, terus kita makan bersama-sama.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 الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد سر المعمى فيقف به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق جامع الكمالات الإنسانية وطور تجليات الإنسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي حامل لواء التبليغ باللسان صدقي في المجلى الحقي ومجلى الشهود الامتنان في المقام الأياني المعرب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في المجال الاستبصار لائذة وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة ومن شر ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائدة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبكي في مراتب الأعداد عددا اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال باسطة أكف الضراعة والابتهال سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة, وطرفة ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب وخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب وقد شرفتنا يا ربي بالإيمان به وبما جاء به محض منة ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود وكما أمرتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا مستمسكين به صادقين في توجه إليه وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا وكلها تعدونا للوفاء بحقك وصدق في معاملتك وقلوبنا ونواصينا بيدك ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك فنسألك اللهم في حقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق اللهم فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق وأن تسلك بنا في فهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير الفريق وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب وامتلاء بسماع ذلك الكلام الذي تنبسط بسمعه الأرواح والقلوب وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعونا إليه تلك الأحاديث المروية وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفنيات فإنا يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك في كتابك متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك وأشرف المحبوبين لك أن تفتح لنا بابا في الفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا وأشهدنا سر العمل لما دعوتنا إليه وإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تكر به عين الوالد والمولود وافتح أعين بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي لا ليس لها انفصام والوقوف من ثمراته على ما يجب لنا الخلود في دار سلام اللهم اجعلنا من المحبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا وفي كترنا وجميع أكثار المسلمين نور العلم النافع سير تتشرف به المسامع من كل سامع وتظهر بركته في جميع المجامع تكرم علينا يا كريم تكرم علينا يا كريم تكرم علينا يا كريم وتأطف علينا يا رحيم واهدنا في الفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره فاغفر الخطايا وأزل العطايا واصرف عنا جميع البلايا وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا اللهم ومن جمعتنا به الدار في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين واسرقنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملناه وتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه والمسامحة فيما اكتسبناه وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأكرمنا برؤية وجه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 Semoga Allah jadikan semuanya mendapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keridhaannya selama-lamanya Dan semoga dengan berkat majelis ini Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah memuliakan kedua orang tua kita. Allah menjadikan orang tua kita ridho kepada kita semua. Allah menjadikan orang tua kita bahagia, dunia bahagia, akhirah. Dan yang masih hidup semoga panjang usianya sepanjang-panjangnya. Dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan. Yang telah meninggal dunia semoga di alam barzah sana cinta kepada kita semua. Kuburnya menjadi taman-taman surga. Ruhnya diletakkan bersama ruh para anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin. dan semoga Allah Taala menjadikan anak keturunan kita ila yaumil semuanya bertauhid semuanya beragama Allah beragama Islam semuanya tidak kuat dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Semoga anak keturunan kita menjadi para wali Allah. Semoga anak keturunan kita selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk seluruh hamba Allah dan semoga Allah taala menjadikan semua yang berhubungan dengan kita mendapatkan manfaat dunia wal akhirah dan semoga Allah taala dengan berkat majlis ini menjadikan bangsa yang kita cintai ini selamat dari segala keburukan-keburukan Semoga bangsa kita ini diamankan oleh Allah Ta'ala. Diberikan bangsa ini kedamaian. Dijauhkan dari permusuhan. Dijauhkan dari segala petaka, dari bencana. Ya Allah, lindungilah negeri kami. Ya Allah, lindungilah negeri kami. Ya Allah, lindungilah negeri kami. Berikan keamanan kepada siapapun yang bertugas di negeri. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong berkati kami di bulan Rajab ini. Dan sampaikan kami kepada bulan Syaban. Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Syaban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah catatlah kami sebagai orang-orang layak mendapatkan malam Al-Qadar. Orang-orang layak mendapatkan ampunanmu. Orang-orang layak mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Ya Arhamar Rahimin. Semoga dengan berkat masjid ini yang sakit di antara kami engkau sembuhkan. Khususnya untuk Bapak Suparno. Dan juga untuk Ibu Sri Sumarsi Dan juga untuk Najwa Afitus Saniah. Dan juga untuk Nana Fadilatus Salwa dan juga untuk Ahmad Qasim dan semoga semua yang sedang sakit termasuk Ibu Rosmanila Rosmanila Hamid binti Abdul Hamid dan semua yang sedang sakit dimanapun berada semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga hajat kita semua zahiran dan batinan diwujudkan Allah ma'al tuful afiyah wal jamalah dan semoga kita sehat panjang usia dalam kebaikan kenikmatan kataan keridhaan dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala mana habibi ali ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 Mohon maaf atas kekurangan. Uh, semoga kita semua bisa mendapatkan barokah dari masjid ini sama lamanya Jangan pulang dulu, hidangan yang ada semoga barokah ya. Eh, yang nggak dapat cukup melihat. Yang enggak dapat cukup melihat, nyantai saja. Bagi yang berminat bukunya nanti bisa dibeli di depan ya. Hasilnya akan kita gunakan untuk membayar hutang pelunasan tanah. Ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan pinjaman kepada saya untuk melunaskan tanah di hari ini. Semoga semuanya dapat barokah. Amin Allahumma. Amin. Monggo sekitar akan menggani pun.